السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Situd Duror dan kita sedang dalam pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat. Tauhid bagaimana kita memahami tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sampaikan di antara pentingnya kita memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala tentunya dengan pemahaman yang benar. Itu mengimani setiap nama, mengimani setiap sifat tanpa melakukan tahrif, penyimpangan kepada makna-makna yang diinginkan oleh hawa nafsunya tanpa melakukan tasbih penyerupaan Allah dengan makhluk dan tanpa melakukan penolakan karena khawatir apabila menetapkan akan terjatuh dalam penyerupaan kepada makhluk dan tanpa pula menggambarkan bagaimananya hakikat Allah taala karena memang kita tidak melihat Allah sehingga bagaimana kita akan bisa menggambarkan sehingga ahlu sunnah wal jamaah mengimani setiap nama dan sifat Allah yaliku bijalali sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya dalam masalah asma dan sifat salaf itu dia tidak mau membahas tentang nama dan sifat Allah Pokoknya dilewati begitu saja tanpa tahu, tanpa mau tahu maknanya dan tidak mau yaitu menggambarkan hakikatnya. Ini adalah kedustaan yang sangat besar. Dan inilah yang dikatakan mereka dengan istilah tafwid. Adapun Alusunnah ketika melewati ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Contohnya adalah ar rahman ustawa al arsy tentang yadullah, tentang nuzulnya Allah. Allah istiwa di atas arsh, maknanya sangat jelas, sangat gamblang. Maka kata Imam Malik, oh ini tentang istiwa maklum. Makna istiwa itu sangat diketahui perkaranya. Orang tahu bahasa Arab, dia tahu tentang mana istiwa. Demikian pula ayat tangan Allah. Demikian pula tentang nuzul turunnya Allah. Maka semua maknanya diimani. Adapun yang diserahkan kepada Allah adalah yaitu hakikatnya. Bagaimananya hakikat Allah taala. Ini diserahkan dikembalikan kepada Allah karena memang kita tidak melihat Allah dan tidak melihat yang serupa dengan Allah dan tidak mendapatkan info dari yaitu penghabar yang akurat yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga mengimani yaliku bijalali tanpa membagaimanakan kaifiat tanpa membagaimanakan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanibillah mengimani tentang nama dan sifat Allah ini adalah inti sari keimanan. Itu yang akan menumbuhkan rasa pengagungan kita kepada Allah itu yang akan menumbuhkan yakni rasa cinta kita yang benar kepada Allah. Itu yang akan menumbuhkan rasa takut yang sebenarnya kepada Allah taala. Itu yang akan menumbuhkan yakni rasa harap dan semua yang berkaitan dengan ubudiah kita kepada Allah sangat yakni uh, eh, dipengaruhi dengan sejauh mana kita memahami nama-nama dan sifat Allah taala. Oleh karena itulah kita ingatkan perkataan Al-Imam Ibn Al Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala yang belum menegaskan akmalu nasi Manusia yang paling sempurna ibadahnya. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah taala. Siapa itu? Man eh, al-mutaba'a al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u bashar Orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Ta'ala adalah orang yang mereka yaitu beribadah kepada Allah dengan semua nama-nama, dengan semua sifat-sifat yang telah Allah terangkan kepada hamba tersebut. Sehingga sejauh mana seorang dia memahami nama-nama dan surat Allah, sejauh itu pula kesempurnaan ibadah dia akan terbangun. Oleh karena itulah, termasuk kesadaran pengagungan kepada Allah, itu hanya akan muncul sesuai dengan sejauh mana penggambaran dia tentang Allah Ta'ala. Dan penggambaran tentang Allah hanya bisa dikenal dengan melalui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semua kerusakan, semua bentuk penyimpangan itu adalah bermula dari rasa tidak adanya pengagungan kepada Allah Ta'ala atau tipisnya pengagungan mereka kepada Allah Ta'ala dan inilah ucapan Nabiullah Nuh alaihissalam, wassalam malakum la tarjuna lillahi waqara kalian memang orang-orang tidak mengagungkan Allah Ta'ala terjadinya syirik kufur nifak betah, maksiat maka semua ini adalah dampak karena tidak mengagungkan Allah Ta'ala. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik. Bagaimana mereka akan musyrik? Sedangkan tidak ada yang setanding setara dengan Allah Ta'ala. Semuanya adalah makhluk yang diciptakan Allah, yang dalil, yang daib, yang lemah, yang hina. Bagaimana akan disandingkan dengan Allah Ta'ala? Maka menyandingkan makhluk dengan Allah adalah kezaliman yang paling besar. Seandainya mereka mengagungkan Allah Ta'ala, maka mereka tidak akan kufur. Bagaimana mereka akan kufur? Sedangkan tanda kekuasaan Allah Ta'ala sejelas matahari di siang bolong. Maka tidaklah mengingkari Allah kecuali karena sombong dan angkuh. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan sibuk dengan bid'ah. Mereka tidak akan tenggelam dalam bid'ah-bid'ah bagaimana mereka akan melakukan bid'ah-bid'ah sedangkan Allah yang menurunkan syariat Allah mengatakan sempurna dan Allah al-alim Allah al-khabir Allah al-hakim Allah dat yang ilmunya meliputi segala-galanya Allah yang maha detail pengetahuannya Allah yang maha adil semua keputusannya Allah yang maha bijaksana dalam setiap hukum yang Allah turunkan maka orang yang mereka mau seperti ini dia tidak akan ini disibukkan dengan bed'ah-bed'ah yang itu merupakan bentuk pelecehan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya orang tergambar sempurna dalam ini benak hatinya tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan bermaksiat. Maka Nabi mengistilahkan orang yang mereka sedang bermaksiat imannya hilang la yasni ya la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Artinya ketika imannya tergambar kuat dalam hatinya dia tidak akan berzina. Demikian pula peminum khamr, demikian pula pencuri. Maka tidaklah orang bermaksiat kecuali lemahnya pengagungan mereka kepada Allah taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. demikianlah pula ikhwan billah. Bahkan seandainya mereka memahami Allah yang semua nikmat datang dari Allah, yang ubun-ubun dia di tangan Allah, yang kehidupan dia total di tangan Allah taala. Seandainya mereka merenungkan tentang ini keagungan Allah taala bahkan ketaatan dia dari awal sampai akhir dia tidak pernah merasa ada sesuatu yang layak telah dia persembahkan kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW pernah menggambarkan, mengatakan dengan ungkapan beliau, Lau anna Yujaru yujarru ala wajihi min yaumi wulida ila yaumi yamut hariman fi mardatillah lahakkarahu lahakkarahu yaumal qiyamah seseorang seandainya dia diseret di atas wajahnya dari kiamat kelak semenjak lahir sampai tuanya lahir sampai matinya semua rentang waktu itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah taala tidak ada detik-detik untuk bermaksiat kepada Allah taala semua dipakai untuk taat kepada Allah taala orang yang mereka memahami tentang keagungan Allah lahaqqarahu yaumal qiyamah. Dia akan merasakan rendahnya, tidak seberapanya tentang amal yang telah dia lakukan. Ini muncul karena pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk oleh Hanifillah yang telah kita sampaikan bahwa seandainya orang betul-betul memahami Allah taala maka sungguh akan muncul rasa yaitu takutnya yang sesungguhnya, rasa khasyah sesungguhnya. Barang siapa yang rasa takutnya tidak membuat dia lari dan penggambaran yang sempurna tentang Allah tidak membuat dia mendekat maka dia belum memiliki penggambaran yang sempurna tentang Allah Ta'ala. Seandainya apa yang dia takutkan tidak membuat dia lari. Dan apa yang dia cintai tidak membuat dia mendekat. Maka dia belum mendapatkan penggambaran sempurna tentang Allah Ta'ala. Orang yang mereka benar-benar hatinya telah tergambar dengan sempurna tentang keagungan Allah, dia akan lari dari segala kemurkaan dan ancaman-ancaman Allah, itulah rasa takut yang tertanam dalam hati dia. Dan dia akan lari mendekat untuk mendapatkan semua hal yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dari segala kenikmatan-kenikmatan, dari kenikmatan jannah sampai pada kenikmatan puncaknya melihat wajah Allah yang akan membuat hati dia semakin rindu bertemu dengan Allah, maka Eh, tertanamnya rasa pengagungan kepada Allah akan memunculkan hal yang demikian. Oleh karena itulah di antara ungkapan seorang salaf berkaitan dengan bagaimana renungan dia atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan ketika menimbang-nimbang berkaitan amal dia, kaifa yunjini amali wa ana baina hasanatin wa sayyiatin Bagaimana amalku akan menyelamatkan diriku? Sedangkan saya ada di antara kebaikan dan keburukan. Fasayyiati la hasanata fiha. Adapun dalam keburukanku, maka di sana tidak ada kebaikan. Wa hasanati makhlutatun bisayyiat. Sedangkan dalam kebaikan yang aku lakukan, maka terkadang dalam kebaikanku bercampur banyak sekali keburukan-keburukan. Ini hasil introspeksi terhadap setiap amal-amal yang dia lakukan. Dalam keburukan dia jelas nggak ada kebaikannya. Dalam kebaikan yang dia lakukan sering sekali tercampur dengan berbagai macam keburukan. Salat kita sering sekali hanya berapa persen kadar kehusukan kita banyak sekali keburukan-keburukan mencampuri sholat kita. Demikian pula dalam sodakoh kita, dalam dakwah kita, dalam telabul ilmi kita. Sehingga sangat masih jauh, masih sangat jauh dari keikhlasan yang dituntut dalam pemurnian amal. Maka kata beliau, wa antala takbalu illal ikhlas. Sedangkan engkau ya Allah tidak menerima kecuali amalan yang benar-benar ikhlas Fama baqiya ba'da hadha illa juduk. Maka tidak ada tersisa lagi setelah ini kecuali kemurahanmu. Sehingga tinggal berharap kepada Allah Ta'ala. Dan ini merupakan hasil penghayatan dia tentang keagungan Allah dan perenungan tentang dirinya sendiri. Ekonomillah, di antara dampak kefahaman kita tentang Allah Ta'ala akan mewariskan keteguhan kita di saat sakaratul maut. Perlu kita ketahui bahwa saat sakaratul maut itu saat yang paling menegangkan. Iblis akan mengerahkan bersama teman-temannya untuk fokus pada detik-detik tersebut. Karena ini kesempatan terakhir. Gagal di detik-detik ini berarti gagal selamanya berhasil di DTDT ini berarti kesuksesan bagi mereka. Iblis yang dari awal telah menegaskan di hadapan Allah Ta'ala. Fabi isa fabi ma akhwaitani. Ya Allah, disebabkan engkau telah menetapkan aku sebagai makhluk yang sesat. La'udanna lahum siratakal mustaqim. Benar-benar akan aku walangi setiap anak Adam dari jalanmu yang lurus. Thummala'atiyanahum la'atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syamailihim Wala tajidu aktsarahum syakirin. Kata iblis, benar-benar akan aku datangi mereka dari arah depan, arah belakang, arah kanan, arah kiri. Akun aku jadikan mereka lupa dengan kampung akhirat. Akan aku jadikan mereka sangat ambisi dengan dunia. Akan aku jadikan mereka begitu berat memikirkan ketaatan. Akan aku jadikan mereka begitu sangat enteng dan ringan dalam melakukan kemaksiatan. Ini tekad iblis yang telah dikemukakan iblis dari awal penciptaan Adam. Nabi kita kemudian mengatakan, tidak akan ada sebuah kesempatan yang dibiarkan iblis berlalu begitu saja. Inna syaitana yahturu ahadakum ala kulli syai' min sya'ni. Syaitan akan hadir dalam setiap urusan manusia. Syaitan akan hadir dalam setiap urusan manusia. Kalau itu ketaatan akan dihalang-halangi bagaimana dia bisa mengalami ketaatan. Kalau itu keburukan bagaimana bisa menghias-hiasi sehingga manusia begitu tertarik dengan keburukan. Tidak akan di, uh, eh, tidak akan dibiarkan kesempatan berlalu begitu saja dalam semua perkara dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah taala Allahumma a'udhu bika ayatahabbatani syaitan indal maut. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari penyesatan syaitan saat kematian. Kalau Rasulullah SAW ikhwan yang dari awal hidupnya sampai demikian akhir kehidupannya berlindung kepada Allah di saat-saat akhir kehidupannya di saat kematian dari godaan syaitan iblis, tentu kita semuanya min babil aula tentu jauh sangat lebih butuh lagi untuk berlindung kepada Allah di saat-saat akhir kehidupan kita. Dan ini saat yang paling menentukan. Sebagaimana Nabi katakan, al innamal a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada posisi terakhirnya. Apabila posisi terakhir amal dia ahlul jannah, dia min ahlul jannah. Posisi amal dia terakhir min ahli nar, dia min ahli nar. Dan dikatakan para ulama kita bahwasana la yakunu su'ul khatimah liman istaqama dahiruhu dan tidak akan orang mendapatkan sul khatimah Orang yang mereka dohirnya adalah istiqamah dan batinnya pula dalam keadaan istiqamah. Wastaqama dhahiruhu. Zahirnya istiqamah dan batinnya juga istiqamah. Istiqamahnya zahiran wa batinan. Adapun orang yang mereka menampakkan istiqamah zahir, batinnya tidak istiqamah, ini sangat rawan suul khatimah. Orang yang menampakkan zahir istiqamah dia jenggoten, dia bercelana congkrang, dia menampakkan zahir orang yang saleh, tapi batinnya tidak istiqamah, dia pelaku maksiat, di saat manusia tidak melihat dia, maka hati-hati dengan kejadian sul khatimah yang akan menimpa dirinya. Dan yang paling perbaiki batin kita adalah pengenalan kita tentang Allah Ta'ala. Yang paling yang paling perbaiki batin kita adalah pengenalan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka tidak benar-benar hatinya mengenal Allah, maka dia akan bermudah-mudahan dalam jatuh dalam perbuatan maksiat, akan bermudah-mudahan dalam perkara maksiat, meninggalkan kewajiban, kemudian dalam melakukan kedurakaan. Ini orang-orang yang hatinya tidak ini tertan merasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwanibillah, dikatakan al-Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya syaitan itu dia apabila gagal untuk menenggelamkan manusia dalam perbuatan maksiat dan dia masih disibukkan dengan ini perbuatan taat maka syaitan akan berusaha untuk memasukkan ujub ke dalam hatinya seseorang sehingga akan bisa merusak yakni kehidupan dia. Apabila setan gagal untuk menyeret manusia kepada maksiat dan dia disibukkan dengan ketaatan, maka setan akan membuat dia ujub dengan amaliyahnya sehingga ujub ini akan merusak yakni agama dia. Oleh karena itulah dibawakan diantaranya riwayat uh, dikatakan beliau di sini diantaranya tadi walidalika fa inna iblis ida ayahu irghamu anfil abdi fil maksiyah wa ra'ahu munqati'an li ibadatin di ibadati rabbih alqa fi nafsihi ibaratil madhi wa tasqiyah hatta yuhayyiju minhu al ujba wa riya'a wa talaba sum'ah wala yasalu yurawituhu an dalik tami'an fihi ila akhiri ramaki min hayatihi. Oleh karena itulah ini bukan perkataan beliau Qayyim, perkataan beliau bahkan perkataan ini Syekh. Beliau mengatakan sesungguhnya iblis dia apabila tidak mampu menenggelamkan hamba ke dalam maksiat sehingga hidupnya bergelimang dengan kemaksiatan, dan dia melihat hamba ini disibukkan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, disibukkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, maka akan iblis lemparkan dalam hatinya ibarat pujian dan taskia. Sehingga dia merasa tersanjung, dia merasa bersih, dia merasa hebat, sampai muncul ujub, riak, dan sum'ah. Sehingga muncul rasa ujub, rasa riak, rasa sum'ah. Dan iblis senantiasa akan terus menggoda manusia. Sampai nafas yang terakhir. Iblis akan terus menggoda manusia. Sampai keluarnya nafas yang terakhir. Ini kesempatan terakhir kali untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Imam Ahmad dibawakan di di sini Imam Ahmad Beliau orang yang kita tahu bagaimana tingkat keilmuannya, tingkat zuhudnya, tingkat amal solehnya, kehidupannya semuanya ibaratnya kehidupan yang saleh, kehidupan yang disibukkan dengan ibadah dan ilmu, ilmu dan ibadah. Diriwatkan dikatakan Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal, Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hambal, anaknya Imam Ahmad. Beliau mengatakan hadarat abi al-wafatu. Fajalastu indahu. Ketika sakaratul maut mendatangi ayahku, waktu itu aku sedang duduk di samping ayahku. Wabiyadi al-khirqah. Dan di tanganku ada, yakni kain, li asadda lihyaihi, untuk menguatkan yaitu rahangnya. Jangan sampai Dikhawatirkan kalau orang meninggal, rahangnya tidak dikuatkan akan mangap. Sehingga dikuatkan untuk yaitu rapat, menjadi urutnya dalam keadaan rapat. Wakana yakhraku. Waktu itu ayahku dalam keadaan sakaratul maut. Dalam keadaan ini sakaratul maut. Di ambang kematian. Hatta nadunnu. Hatta nadunna anna qad qadhiya thumma yufiq. Sampai aku menyangka ayahku telah mati. Lalu tiba-tiba ayahku tersadar. Wa yaqul dan di saat itu ayahku mengatakan la ba'du la ba'du enggak setelah ini enggak setelah ini sampai diucapkan dua sekali atau dua kali lalu yang ketiga setelah mengucapkan yang ketiga, lalu ayahku pun tersadarkan. Aku katakan, ya abati, wahai ayahandaku, ishada alladhi qad lahista bihi fi hadzal waqt. Apaan ya ayahku? Engkau mengucapkan kalimat ini saat-saat yang seperti ini. Ini saat-saat detik-detik terakhir dalam kehidupan ini. Ayahku mengatakan, ya bunaya, matadri. Wahai anakku, apa kamu tidak tahu? La, aku nggak tahu, wahai ayah. Kata Imam Ahmad, iblis lanahullah. Iblis semoga Allah melaknatnya. Qama bihadai adhan ala anamili. Iblis berdiri di depanku sambil menggigit jarinya dan lalu mengatakan, "Ya Ahmad, fut Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Ya Ahmad, engkau telah selamat dariku. Yang diinginkan oleh iblis dengan ucapan itu adalah memasukkan ucup. Memasukkan ucup. Dan seorang mukmin ikhwan yang mengenal Allah, mengenal hakikat dirinya, mengenal tentang kondisi amalnya, dia tidak akan kerasukan ucup. Bagaimana dia akan ujub? Yang Allah melarang kepada kita bagaimana? Fala tusaku angkusakum, huwa a'lamu bimanitaka. Jangan kalian puji dirimu. Jangan kalian tazkiyah dirimu. Jangan kalian ya ini anggap baik dirimu. Jangan mentazkiyah diri kita sendiri. Merasa kita baik, hebat, suci, segala macam. Allah lebih tahu Ya ini siapa orang yang benar-benar bertakwa. Lebih-lebih seorang hamba yang menyadari tentang dirinya, yang tidak tertipu tentang dirinya, dia tahu persis bahwa amal-amal kita ini taksiratnya itu sangat banyak. Kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam amal kita sangat banyak. Kita seperti tadi perkataan ulama, ada di antara keburukan kita dan kebaikan kita. Keburukan kita sangat banyak. Kalau dia tidak mengingkari tentang dirinya, kebaikannya terkadang tidak seberapa. Dan kebaikan yang dilakukan itu pun taksiratnya sangat banyak. Ya contohnya sholat kita, Berapa sih kadar khusyuk yang kita miliki dari awal takbir sampai salam? Apakah kita merasa telah sempurna dengan sholat kita? Tentang dakwah kita? Bagaimana tentang dakwah kita? Keikhlasannya, kemudian ketepatannya, segala macamnya. Tentang sodakoh kita. Seberapa kita telah persembahkan pengorbanan kita untuk Islam, untuk fisabilillah. Maka taksurat kita terlalu sangat banyak. Oleh karena itulah, diingatkan Allah Ta'ala, wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Wahai hamba Allah, luruslah kalian di atas agamamu. Dalam menuju Allah, lencengkan jalan Anda dalam menuju Allah Ta'ala. Dan minta ampunlah kalian kepada Allah Ta'ala. Para ulama menerangkan ayat ini adalah isyarat selencang-lencangnya manusia berusaha untuk taat kepada Allah Ta'ala, di sana banyak kekurangan-kekurangan. Sehingga Allah perintahkan kita agar banyak-banyak beristighfar. Dan ini ajaran Allah dan Rasulnya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan kita memerintahkan kita berhaji dan haji dari awal sampai akhir adalah ketaatan dalam rangka untuk mengingat Allah Ta'ala. Ju'ilat at-tawafu wa sa'yu wa ramyul jimar li iqamati Tawaf di Ka'bah, sa'i antara sofa dan Marwa, kemudian membalang jamarat. Itu semuanya dilakukan dalam rangka mengingat Allah Ta'ala. Lalu selesai haji, ikhwan, apa kata Allah? Thumma afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfiruh. Apabila kamu selesai haji, berangkatlah bertitik tolak di mana manusia bertolak. Wastaghfirullah lalu mintalah kalian ampun kepada Allah taala. Bersama dengan selesainya acara haji yang semuanya ketaatan, Allah perintahkan kita untuk istighfar. Nabi mengajarkan kita selesai salat di antara wiridnya adalah astagfirullah, astagfirullah. Salat bukan maksiat. Salat al ketaatan. Tapi setelah kita salat kita supaya beristighfar. Hamba-hamba Allah malamnya menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Walladzina yabituna li rabbim qiyaman wa sujadan. Hamba-hamba Allah yang marahman melewati malam-malamnya dengan rukuk dan sujud, sujud dan berdiri. Berdiri dan sujud. Ini eh, berdiri menghidupkan malamnya. Tapi di penghujung malam, apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, mereka beristighfar kepada Allah. Bukan malamnya berzina. Mereka malamnya taat mereka malamnya qiyamul lail akan tapi di waktu sahurnya mereka diperintahkan atau mereka melakukan istighfar kepada Allah taala. Nabi kita dari awal dakwah sampai akhir dakwah semuanya dilakukan dengan segala kesungguhan beliau. Telah beliau korbankan segala-galanya, hartanya, jiwanya, kehormatannya, semuanya untuk li'lali kalimatillah akan tapi di waktu beliau mendapatkan puncak kemenangan Fathul Mekah, apa perintah Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Diperintahkan Allah istighfar kepada Allah Ta'ala. Maka Imam Ahmad yang menyadari tentang bagaimana hakikat tentang kehidupannya, pengenalannya kepada Allah, kesadarannya tentang dirinya, Kata Imam Ahmad, la ba'du, la ba'du. Enggak, setelah ini Enggak setelah ini. Kata ayahnya, Waina, iblis telah datang kepadaku dan dia mengatakan, ya amat engkau telah selamat. maka katakan, belum setelah ini, belum setelah ini. alhamdulillah inilah puncak bagaimana syaitan akan menyesatkan manusia. Diriwayatkan pula, di saat menjelang sakarat, sakaratul maut, manusia sangat kausan total Iblis menawarkan air dan menawarkan kesatan. Masuk agama Yahudi, agama Nasrani, mengatakan Muhammad pendusta, tidak ada sang pencipta, dan seterusnya. Maka disitulah keteguhan akidah diuji. Berbagilah orang yang hidupnya betul-betul memiliki akidah yang kuat. Memiliki pengenalan dengan Allah yang benar. Ini menentukan sekali. Disinilah pentingnya kita belajar akidah. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang bidillah. Mudah-mudahan manfaat. wassalamualaikum ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.